Saat mohon dijelaskan metode ulama yang di Yaman dan Saudi itu berbeda dalam menyikapi masalah fitnah. Ulama Saudi cenderung keras dan tergesa-gesa. Adapun ulama Yaman lebih berhati-hati, lembut dan hikmah. Jika terjadi fitnah, maka ulama Yaman tidak semua ikut bicara. Jadi, bagus ulama Yaman daripada ulama Saudi gitu ya. Hah? Pertama, membeda-bedakan ulama Yaman ulama Saudi. Para ulama Yaman selalu menganggap bahwa ulama kibar di Saudi adalah gurunya. Bapaknya. Syekh Abdul Rahman berkali-kali mengatakan abuna, abuna. Demikian pula masyarakat yang lain menyatakan abuna, syekhuna. Ya. Kenapa kemudian beda-bedakan begini? Barakallahu Yang kedua, ya, bahwasanya mereka selalu tanya kepada masyayikh kibar yang ada di Saudi. Karena notabene mereka guru-gurunya. Ya, yang lebih alim, lebih tua, lebih senior, lebih tinggi daripada ulama-ulama Yaman yang sekarang tentunya ya. bukan kita bicarakan Syekh Mufil rahimahullah. Baik, karena mereka ulama-ulama yang merupakan murid-muridnya para ulama kibar yang ada di Saudi, maka mereka selalu berjalan bersama para ulama. Termasuk dalam masalah membicarakan fulan wa fulan. Perbedaan yang terkesan. Tapi ini tinggi sekali pertanyaannya saya ragu-ragu membicarakannya. Yang terkesan bahwa ulama Saudi lebih cepat, lebih tergesa-gesa, atau ulama Yaman lebih sabar, lebih hikmah dan sebagainya. Mungkin justru bahasanya tidak demikian. Bahasanya di Yaman lebih lambat. Sehingga kejadiannya di Yaman tentang Yahya al-Hajuri tapi yang mentahdir dari mana? Dari Saudi. Kenapa? Karena lambat. Terkesan lebih lambat. Dan itu wajar karena mereka adalah murid-muridnya para masyaih. Masyaih kibar yang mengingatkan. Nah, itu bahaya, itu bahaya. Sampaikan, katakan begini, katakan begitu. Dan mereka juga tanya, telepon bagaimana ini keadaan seperti ini. Termasuk yang terjadi pada Abul Hasan. Masyaih kibar yang membantahnya yang rudutnya, yang menulis bantahan-bantahannya. Nah. Demikian pula kasus yang terakhir. Kasus masalah Syahrul Imam. Yang kata-katanya dalam perdamaiannya dengan Syiah mengerikan. Bukan perdamaiannya, kata-kata dalam perdamaiannya. Kita agama kita satu, Quran kita satu, Tuhan kita satu dan sebagainya. Jelas Quran mereka berbeda, jelas agamanya juga berbeda. Ini kalau kita secara dohir saja sederhana menyatakan bahwa itu salah sesuai dengan ucapan Syekh Rabi dan Syekh Abid, selamat kita. Oh dia terpaksa, benu wa beda Rabbu. Urusan dia terpaksa tidak terpaksa urusan Allah SWT. Tetapi dohirnya salah. Dan itu bukan kita yang membantah. Tapi para ulama. Efeknya, efeknya salafiyah yang akan disalahkan. Lihat tuh salafi. Syiah dikatakan sama agamanya. Ridho kalian? Enggak ridho. Oh enggak. Itu dibantah oleh para ulama. Kan gitu. Iya. Tapi kalau kita bela, artinya salafi semua akan disalahkan atau dijatuhkan oleh mereka. Ahlul bid'ah menyatakan kalian juga ternyata sama hizbiyah. Kalau grupnya saja ucapan salah dibiarin, dibenarkan, iya kan? Sehingga barakallahu fikum urusan dia terpaksa atau terpaksa urusan dia dengan Allah Taala. Tetapi kata-katanya jelas batil. Bagaimana mungkin menyatakan pada Syiah agama kita satu, kitab kita satu. Eh, tidak demikian. Barakallahu fikum. Sehingga justru kita katakan masyaikh kibar, masya Allah, pandangannya sangat jeli dan dia tahu kapan perkara ini harus disampaikan kepada umum dan kapan perkara ini cukup dengan nasihat pribadi. Kepada masyarakat-masyarakat tadi, termasuk kepada Abu Hasan, termasuk kepada Tehel Hajuri, sebelum kalian dengar, mereka sudah nasihati terus. Sebelum kita dengar, sebelum mencuat ke permukaan, sudah nasihati berapa tahun, bukan setahun. Terus. Jadi bukan bukan tergesa-gesa, itu tuduhan yang kurang ajar kepada masyarakat kita. Bukan tergesa-gesa. Sudah sekian banyak nasihat, nasihat, nasihat, nasihat. Sampai pada puncaknya, para menyatakan ini sudah bahaya. Sudah harus diperingatkan kaum muslimin dari bahaya hizbiyahnya uh, Yahya al-Hayuri dan Abdul Hasan al-Ma'ribi. Barakallahu fikum. Sudah terlalu malam. Ya, walaupun masih ada sisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah warahmatullahi wabarakatuh.